aku punya masa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pemirsa Indosiar dimanapun Anda berada, ibu-ibu yang hadir di studio. Pagi ini kembali kita ketemu lagi di sini tentu jadi Mamah dan A. Bersama. Sendi sehat terawat. Iya, pagi hari ini buat Anda yang di rumah yang ingin curhat atau telepon langsung ke Mama Dede silakan. Anda bisa menghubungi 56976809 untuk yang di Jabodetabek. Di luar Jabodetabek bisa menghubungi 0215697680. Bisa juga melalui Skype silakan diet saja ID kami di mamah.aa.beraksi. Apa kabar ibu-ibu? Sehat ya Bu ya? Alhamdulillah. Mudah-mudahan keluarganya juga sehat di rumah. Iya. Ibu pengen nggak punya suami selingkuh? <laughs> Pertanyaan yang nggak perlu dijawab ya Bu ya. Karena perselingkuhan itu merupakan permasalahan yang sering kali menjadi penyebab retaknya rumah tangga ya. Suami biasanya selingkuh alasannya ya salah satunya karena istrinya tidak dapat memuaskan pasangannya. Ada lagi memang yang suami dasarnya centil, istrinya udah baik tapi tetap aja selingkuh ya. Nah, pagi hari ini kita akan membahas masalah tersebut. Kita akan ikuti tausiah Mama. Temanya adalah suami punya kekasih gelap. Silakan, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dzikrihi tatmainal qulub babi fadlihi tubbaru dzunub. Asyhadu an la ilaha illallah al-khaliqul ma'bud wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah shariful maud. Fasalawatullahi wasalamuhu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ahli taqwa wa ma'rifatihi wa man tabi'ahum bi ila yaumiddin. Suami punya kekasih gelap. Saya yakin. Nggak ditanya aja, saya tahu jawaban Anda. Kalau saya bertanya, maukah Anda punya suami yang punya pacar? siapapun pasti berharap rumah tangga pengen yang sakinah, mawaddah, warahmah. Rumah tangga yang harmonis, yang saling pengertian, yang saling setia, yang saling tolong menolong, yang saling bantu membantu, yang saling musyawarah, yang saling memaafkan kalau ada kesalahan. Namun, maaf, ternyata di lingkungan masyarakat kita jangan-jangan kita ngalamin. Ada suami yang berselingkuh Suami punya kekasih gelap di samping kekasihnya yang ada yang di rumah istrinya. Punya orang lain, will namanya. Wanita idaman yang lain. Tadi Abel bilang, kenapa suami punya perempuan lain? Boleh jadi istrinya tidak pernah melayani suaminya. Boleh jadi istrinya kurang dalam melayani suaminya tidak memberikan kepuasan. Boleh jadi memang suaminya adalah bakatnya centil. Tiga, satu di antara tiga terjadi suami tadi pacaran sekarang dalam Islam. Kalau saya tanya, laki-laki yang berselingkuh atau perempuan yang berselingkuh, maukah pasangan mereka selingkuh? Enggak seorang suami nyelingkuhi istrinya. Tanya suaminya, rela kalau istrinya selingkuh? Pasti enggak. Rela enggak kalau, kalau emaknya diselingkuhin bapaknya? Rela enggak kalau adik kandungnya diselingkuhin iparnya? Pasti enggak rela. Itu yang harus dipikirkan. Kalau kita tidak mau dicubit, jangan mencubit orang. Kalau kita tidak mau dihianati, jangan mengkhianati orang berbalik dengan diri kita. Satu. Yang kedua, yang namanya selingkuh, pacaran, Masya Allah, ini adalah mengarah kepada perbuatan zina. Awalnya saling pandang, saling menyukai, saling simpati, saling berjabatan tangan, jalan bareng, janjian makan, pulang dianterin, DST, DST, DST. Akhirnya melakukan perbuatan zina Wala taqrabu jina innahu kana fahisyatan wa sabila. Bani Israel 32. Jangan mendekati jina. Bayangkan bukan hanya jinanya, PDKT-nya pun dilarang. Jina itu perbuatan keji dan perbuatan yang sangat hina. Dilihat dari sisi manapun jina tidak ada benernya. Dari agama salah, dari budaya salah, dari sosial salah, dari kebiasaan pun salah dari sisi manapun memandang zina adalah salah. Dalam Al-Quran yang namanya perbuatan zina terbagi dua. Berapa bu? Dua. Satu zina muhson. Orang yang berzina muhson, orang yang pernah menikah, dia berbuat zina. Lihat dalam surat Anisa ayat 15 dan ayat 16. Orang tadi harusnya dikubur sampai pinggang di pinggir jalan raya, di sampingnya ditumpuk batu yang tidak tajam. Semua orang lewat wajib nimpuk dia sampai mati, baru dosanya terhapus titik. Yang kedua, Anda lihat dalam surat An-Nur ayat 2. Azaniatu wazani pajlidu kulla wahidi jaldah. Penjina perempuan, penjina laki-laki dicambuk seratus cambukan yang sangat kuat. Kalau ada orang berbuat Cina dan mereka belum menikah, diikat di sebuah pohon, di sebuah tiang, dicambuk dengan seratus cambukan yang sangat kuat. Masya Allah. Tuh. Ini perintah dalam Al-Quran. Artinya betapa hinanya orang yang berselingkuh. Mereka bukan manusia yang beriman. Anda lihat di dalam surat Al-Mu'minun. Ayat 5, ayat 6. Walladzinahum lipurujihim hafidhun illa ala ajwajihim aw ma malakat aimanuhum fa innahum ghairu malumin. Tanda orang yang beriman dan berbahagia yang nomor empat dia menjaga kehormatan dirinya kecuali dengan pasangan masing-masing. Kenapa manusia berbuat selingkuh? Kenapa manusia berbuat zina? Suatu saat Rasul nanya kepada iblis, "Lis, Lis, kenapa ada seorang suami punya isi cantik, jelita, baik, sabar, sayang suami, sayang anak, sayang mertua, sayang dengan masyarakat, bisa bergaul. Pacaran dengan yang lebih jelek. Kenapa seorang perempuan punya suami tampan dan rupawan, duitnya banyak, dia pejabat, dia orang kaya, sayang anak, sayang bini, sayang mertua, bisa bermasyarakat, pacaran dengan suami tetangga. Iblis menjawab, gampang ya Muhammad. Gampangnya bagaimana aku balik mata mereka. Ku percantik si perempuan di mata laki-laki. Ku pertampan si laki-laki di mata perempuan. Makanya jangan aneh. Heran ya. Bininya cantik. Pacarnya sama pembantu. Heran ya. Lakinya ganteng. Pacarannya sayang lebih jelek. Jangan heran. Makanya jangan suka melihat rumput hijau di rumah tetangga, tapi perhijau rumput yang kalian miliki. Iya. Hati-hati. Itu dia tausiah mama untuk tema kita pagi hari ini tentang suami punya kekasih gelap. Oke, buat ada yang di rumah sekali lagi saya ingatkan, ada bisa bertanya melalui uh, telepon silakan di 56976809 atau 021569768009 untuk yang di luar Jabodetabek dan bisa juga uh, curhat melalui Skype silakan di add saja ID kami di mamah AA beraksi. Tapi sekarang kita break sebentar nanti kembali lagi tetap di sini di Mamah dan AA beraksi bersama Sendi sehat terhormat. أشرق البدر علينا Beda. Beda. Mau kemana? Inbox ya? Salam. Wow. Ikut Cirebon agresif loh. Oh, Cirebon, Cirebon. Hmm, be. Ini dari mana? Oh, anak Priok. Apri. Nah, eh, yang pink pasti dari Depok.